Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi washabihi ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Suratir Rasul, pasal-pasal tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Fida Ibnu Katsir wa taala. Ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir wa taala. Kita masih di dalam juz yang kedua setelah selesai juz yang pertama yaitu tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahwaluhu wa syama'ilhu dan bentuk-bentuk Nabi saw perangai Nabi saw sifat-sifat Nabi saw alaihi wasallam wa khosaisu dan kekhususan-kekhususan beliau. semua yang menukasi rumah taala <clears throat> tentang peperangan-peperangan Nabi saw secara ringkas. Kemudian a'lamu nubuwatihi, tanda-tanda kenabian beliau, kita masih dalam pasal itu. Ya, pasal tanda-tanda kenabian Nabi saw di antaranya yang paling besar dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Sebagian ulama mengumpulkan mukjizat Nabi itu sampai seribu. Wakat jamal imah fi kamazada al alf mukjizah. Ibnu Qasim menyebutkan mengumpulkan sebagian ulama mukjizat Nabi itu sampai seribu, seribu mukjizat. Yang paling besar, yang paling mulia adalah Al-Quran. Nah, sudah kita sebutkan masalah ini. Kemudian di antara hal-hal yang melebihi kebiasaan yaitu mukjizat disebutkan oleh Ibnu Katsir diantaranya insyikakul komar sudah kita bahas terbelahnya bulan bahkan Allah turunkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar Iqtarabatis sa'atu mangsyaqal qamar wa iyyara ayatan yuridu wa yaqulu sihru mustamir. Bahkan orang-orang Quraisy malah ketika ditampakkan itu mengatakan ini sihir terus-menerus. Sudah kita sebutkan masalah ini. Kemudian juga disebutkan <clears throat> di antara mujizat Nabi mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ketika di perang ya diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi orang Quraisy di perang Badar, Nabi melemparkan hasba, kerikil atau pasir waktu itu mengenai mereka. Kemudian mereka berhasil dikalahkan di antara juga mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam Demikian juga di perang Hunain, ya itu demikian kita sebutkan. Kemudian berikutnya di antara mujizat Nabi SAW berikutnya Allah Allah taala wa akbaro amahu al Abbas. Rasul mengabarkan paman beliau Abbas, ini di antara paman beliau yang masuk Islam, Abbas bin Abdul Muthalib, demikian juga Hamzah yang sudah lewat bahasannya. Ya, di awal-awal buku ini. Nabi mengabarkan pamannya Abbas, ini bapaknya Abdullah bin Abbas, demikian juga Fadl kan itu. Bahwa asirun dalam keadaan Abbas ini tertawan. Hadis ini sahih, kisah ini sahih ya. Sebenarnya Imam Ahmad demikian juga yang lainnya. Ini pembahasan panjang melebar di sini tentang hadis ini, tapi badi turuk iqawi ba'du ba'dun. Jalan-jalan ini menguatkan satu dengan yang lain. Menjadi Abu Hasan kisahnya. Ini terjadi. Nabi mengabarkan pamannya Abbas dalam badan dia itu tertawan bima dafana huwa wa umul fadl. Dengan apa yang dia ini Abbas ini menguburkan demikian juga Umul Fadl istrinya ibunya Fadl minal mal dari harta tahta atabah babihim di bawah atabah atabah itu adalah kalau kita eh, gawangan ya. yakni pintu itu ada untuk meletakkan eh, lembarannya itu yaitu ini di bawah pintu mereka jadi Nabi mengabarkan kepada Abbas tentang harta yang dia simpan di bawah pintu mereka. Faqarallahu bidalik Maka Abbas pun membenarkan kepada Nabi SAW demikian itu. Jadi Nabi mengetahui perkara yang goib dengan di sini Allah SWT. Allah mengabarkan bahwasanya di bawah pintunya yang dimiliki oleh Abbas itu, ya di bawahnya pintu itu ada harta yang dia timbun, dia dan, dan istrinya. Nah, ini. ini perkara Goib yang Nabi ketahui dengan pemberitaan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara mukjizat. Demikian juga berikutnya. Nabi mengabarkan sesuatu juga <clears throat> yang tidak diketahui oleh orang lain, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala kan itu. Wa akhbara Umar bin Wahab bima ja'alahu. Nabi mengabarkan Umar bin Wahab dengan apa yang datang lahu kepadanya min kotrihi dari membunuhnya disebutkan di dalam sirah bahwa Umar bin Wahab ini termasuk orang yang paling menji, menji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan kisahnya, disebutkan kisah ini ada di ya <clears throat> Sirah Ibn Ishaq, demikian juga Dalail Ibn Nuaim dan sebagainya. Kisahnya bahwa ya Umar bin Wahab ini sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perang Badar mereka kalah orang-orang kafir Quraisy. Anaknya yang namanya ya, namanya adalah Wahab bin Umar ini ya dia punya anak namanya Wahab bin Umar. Dia Umar bin Wahab punya anak Wahab bin Umar. Anaknya tertawan. Kan dikalahkan, terbunuh banyak dari orang kafir Quraisy waktu itu. Kemudian ditawan anaknya Umar ini, namanya Wahab. Ditawan, ya. Kemudian ingin membunuh Umar ini ingin membunuh Nabi SAW. Datang ke Madinah. Ternyata apa? Nabi SAW ya dengan izin Allah SWT mengetahui apa yang diinginkan oleh Umar bin Wahab. Maka dari situ dia masuk Islam. Ya, dari situ dia masuk Islam. Ini perkara mujizat. Pemain ada seorang datang pada kita, kita beritahu kamu mau ini dan itu kan itu. Dan kita mungkin mengetahui karena orang lain beritahukan itu. Ini Nabi dapat dari kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang datang itu menjadi terhiran-hiran, akhirnya masuk Islam langsung. Jadi Nabi mengabarkan Umar bin Wahab bima ja'alahu dengan apa yang dia datang kepada Nabi SAW alaihi wasallam min qatrihi. Wala alam ya, dia ingin bunuh Nabi SAW. alaihi Mu'tadiran dan dia waktu itu dalam keadaan meminta udur dengan alasan bi ja'a sungguhnya dia datang fida fi fida badr untuk menebus tawanan-tawanan Badr karena diantaranya anaknya sendiri. Pak Tarfalahu Bidalik maka dia mengakui yang demikian itu. Yang oh ya, memang aku datang untuk itu. Jadi Nabi bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Umar itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aslama min waktihi Maka dia pun masuk Islam di waktu itu juga. Karena Nabi SAW bisa mengetahui suatu dengan izin Allah SWT. Berarti apa? Nabi mengatakan itu karena karena datang dari wahyu dari Allah SWT. Ini ini termasuk mujizat juga. Dan kisahnya ini ulah alam ya, sahih. Hasan benar-benar terjadi. Ini diantara mujizat Nabi. Ini jarang disebutkan ini. Yang mujizat Nabi SAW, Nabi SAW bisa mengetahui hal-hal perkara-perkara yang goib kan itu. Datang dari mana? Datang dari Allah SWT. Ini perkara mujizat. Beda dengan dukun, ya, beda dengan dukun, demikian juga araf dan sebagainya. Kemudian berikutnya juga di antara mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam waradda yauma Uhud aina Qatadah bin Nu'man. Ini juga disebutkan ya Hasan, kisahnya benar terjadi. Nabi mengembalikan, Nabi menyembuhkan di perang Uhud matanya Qatadah bin Nu'man ad-Dhafari. Eh, matanya menjadi sembuh. Ba'da ansalat ala khaddi. Setelah dia itu berjalan ini matanya terluka sampai dia itu di bolanam ya di pipinya sampai ke situ lepas mungkin matanya itu kembali lagi demikian juga Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar kan beliau sembuh dia tidak hadir kemudian datangkan kemudian Nabi meludah semisalnya kemudian sembuh Ali bin Abi Thalib ini juga kota Nabi Nu'man juga matanya sembuh di perang Badar di perang Hud ya di perang Hud. <clears throat> Wakil ada dikatakan ba'dama sorot fi Ada yang mengatakan setelah menjadi matanya di tangannya. Ini matanya itu lepas di tangannya, dikembalikan lagi, ya. Kemudian Nabi menyembuhkan. Lah Misalnya sahih. Kalau tadi kan lepas matanya sampai di pipi. Ini ini sampai di tangan. Kembalikan lagi sembuh. Dan kisahnya benar. Ya, jarang juga kita kita dapati. Mujizat Nabi SAW kita sering sebutkan ya itu tadi Terbedahnya uh, bulan, demikian juga Nabi bisa menyebutkan apa yang di Baitul Maqdis dan sebagainya. Ini juga termasuk sahih. Nabi mengembalikan mata yang sudah lepas, bahkan lepas sampai ke tangan, kembalikan lagi sembuh lagi. Fasarat ahsana ini, maka menjadi lebih bagus. Paling bagusnya dua matanya. Alam takun tu'rafu minal ukhra, maka tidak diketahui. Ya, demikian ini dari yang lain. Jadi dia lebih matanya yang tadi terluka ini sembuh lebih bagus dari satunya, sampai seperti itu. Bahkan disebutkan di antara <clears throat> kisahnya waktu itu ya, anaknya itu datang ke Umar bin Abdul Aziz, "Man anta? Siapa engkau?" Kemudian menyebutkan syair tentang bapaknya tadi. Ini di antara jalan-jalan menguatkan jalan tadi. Ini termasuk mujizat Nabi saw. ya. Kemudian juga ini jelas lagi, wa'at ama yomal kondak. Nabi berikan makan ketika perang kondak dikepung Madinah oleh orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi dan sebagainya, ya Madinah itu ingin dihancurkan dari asalnya. Di perang Khandaq Nabi buat parit. Al-jam al Gofir jumlah yang banyak alladzina yuqaribuna alfan hampir mendekati seribu seribu orang diberikan makan oleh Nabi sallallahu di perang Khandaq. Min sahlah sahlah itu anak anak domba, domba kecil seribu orang. Perkara gaib ini mujizat. Ya perkara yang ya ini perkara yang mujizat ini. Wasok syair demikian juga satu sok. Mut itu kan dua telapak tangan. Ini satu sok. Empat mut. Ya, tiga kilo lah. Tiga kilo dari syair gandum. Tiga kilo gandum. di Jabir. Di rumahnya Jabir. Ini, ini kisahnya jelas. Ini disebutkan. Bisa kita lihat. Di Sahih Bukhari kisahnya. Ya. Kama atama yomaidin, Sebagaimana memberikan makan di waktu itu juga. Di perang kondak. Kondak ini juga min nazar yasir dari jumlah yang sedikit min tamar kurma kurma sedikit jaat bihi ibnatu Bashir yang datang dengannya anak perempuannya Bashir ini Bashir ini punya anak perempuan memberikan Nabi kurma yang sedikit bisa memberikan makan orang yang banyak <clears throat> ini bisa dilihat lebih lengkapnya di dalam Sahih Bukhari kisahnya ini wa kadzalika nahwa samanin min tu'am demikian juga ini mujizat semua ini makanan sedikit seribu orang bisa cukup ini suatu mujizat Demikian juga Nabi memberikan makan sekitar 80 min ta'am dari makanan kadat tawarihi yadul al-mukrimah. Hampir-hampir menutupi tangannya yang mulia. Ini jumlah sedikit, formal sedikit ya, tangan ditutupan gini. Ya sedikit sangat. Tangan itu hampir menutupi sudah, sedikit kan berarti. Kalau banyak kan tangan nggak bisa menutupi. Tapi kalau sedikit tangan ditutupan ini sudah sedikit. Ini 10 biji atau berapa tangan kalau diletakkan itu nggak kelihatan kormanya. Ini 80 orang. Kalau di situ ada kisah uh, Abu Beda bin Jarrah dan diberi di, diutus oleh Nabi untuk berperang. Dia dan pusakannya diberikan korma habis kormanya di tengah jalan. Ya, kemudian mereka satu setiap hari satu habis juga akhirnya bijinya itu ya yang mereka gunakan habis sampai kemudian Allah berikan rezeki berupa apa ikan paus yang besar ambar yang sah yang yang terkenal itu sampai di antara mereka itu berjalan naik onta kepalanya ikan paus itu bisa dilewati. Jadi berjalan di bawahnya eh, apa tulangnya kepalanya itu. Menunjukkan besar sekali ikan paus waktu itu. Ya, perkara-perkara seperti ini ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini oh, korma yang sedikit bisa untuk 80 orang. Wa kadzalika. Demikian itu juga ini ya, ini termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu juga fa'ala yaum yaum Ya, beliau lakukan sallallahu salam di hari asbah arusan. Ketika waktu itu beliau menjadi arus menikah. Ketika ini eh, hari-hari uh, walimah. Ya, walimatul ursh. Bi Zainab binti Jahsh dengan Zainab binti Jahsh. Nabi ketika menikah dengan Zainab binti Jahsh, waktu itu makanan sedikit tapi bisa mencukupi orang yang banyak. Wa amma yaumut Tabuk, adapun ketika perang Tabuk <coughs> ya, perang Tabuk itu, bahkan amron Hailan, ini perkaranya sangat mengherankan sekali. Fatamal jais wa malau. Maka Nabi memberikan makanan pasukan itu wa malau dan mereka memenuhi. Ini perang Tabuk waktu itu yang tertinggal di situ Ka'ab ya bin Malik, kemudian Murarah, kemudian Hilal radhiyallahu majmain, ini kisahnya. Waktu itu jumlah yang banyak waktu itu walaupun tidak terjadi peperangan. Tetapi di tengah perjalanan terjadi peristiwa yang sangat mengherankan. Nabi memberikan makan pasukan wa malau dan mereka pun memenuhi. Kulawi'a setiap dari tempat makanan itu ma'ahum bersama dengan mereka. Min kodri rabdot, rabdotil ans ya ini sebanyak sekadar sebutkan ya rabdoh ans itu adalah <clears throat> kama berakiha. Ini seperti tempat kalau onta itu dia dia itu apa beristirahat itu mabrak namanya mabrok Ini tempat dia e, beristirahat seperti tempat yang besar seperti itu ya <clears throat> Itulah Rabidah. An sendiri adalah jenis perempuan dari apa? Mais dari domba-domba itu, kambing dan semisalnya. Jadi yang dia itu terbuat dari jil Disebutkan sebenarnya mengatakan terbuat dari apa? Terbuat dari kulit. Jadi mereka diberikan makanan dan mereka juga memenuhi tempat-tempat makanan mereka itu ya aman dari makanan. Jadi barang sedikit menjadi banyak sekali. Mereka kenyang juga memenuhi tempat-tempat makan mereka. Demikian juga wa atau Abu Hurairah ini kisahnya <clears throat> adalah sahih juga. Dan berarti Imam Muslim demikian juga Imam Bukhari. Kemudian juga mujizat Nabi berikutnya apa? Wa ata Abu Hurairah radhiyallahu miswadan. Nabi memberikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu eh, miswadan disebutkan wi'a min jild. Nah, ini tempat makanan yang terbuat dari kulit. Ya, ini ini yang benar ya. Tadi uh, wi'a qadr rabdah ya, ini tempat makanan itu aja yang di itu Eh, seperti tempat beristirahatnya onta tadi. Ini jumlah yang sangat yang sangat banyak. Kalau ini Nabi memberikan kepada Abu Hurairah tempat ya tempat makanan ya misbadan ya, ini tempat makanan terbuat dari kulit <clears throat> fa'akala minhu dahrohu. Maka Abu Hurairah makan darinya selama hidup dia. Ya, disebutkan demikian. Jadi Nabi memberikan ya kepada Abu Hurairah makanan di miswadan tadi. Kemudian Abu makan darinya di hidup dia itu. Ya, ini disebutkan demikian. Disebutkan kisahnya juga sahih. Boleh <clears throat> Muhammad demikian juga yang lainnya. Wajah zaminu fisabilillah sean kasiron. Demikian juga mempersiapkan dari tadi ya dari yang diberikan oleh Nabi SAW tadi di ya di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang banyak. Walam yasal mahu ila ayam makdali Utsman dan terus menerus tempat makanan tadi. Jadi Nabi memberikan tempat makanan ya, memberikan kepada Abu Hurairah makanan di tempat makanan tadi, kemudian digunakan oleh Abu Hurairah memakan darinya, demikian juga ya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga terus bersama dengan dia sampai di waktu-waktu terbunuhnya Utsman bin Affan, sampai waktu terbunuhnya Utsman bin Affan. Ini, ini adalah di antara mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan ya di sini kesimpulannya wa asya ukhra wa asya ukhra dan hal hal-hal yang lain min hadzal namat dari bentuk ini ya tulu dikruha mujaradah yang panjang penyebutannya secara murni. Ya ini kalau mau disebutkan itu banyak sekali. Wasan nufridu lidalik dan kami akan menyendirikan yang itu. Ini yani beliau akan membuat karangan khusus masalah itu. Insya Allah wa bisikoh apabila Allah mengendaki dan dengan Allah aku yakin. Musannafan ala hiddatin. Ini karangan khusus. Ya, dari apa yang tadi kita sebutkan, dari mujizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya itu menunjukkan sesuatu yang menambah keimanan kita. Yang tidak mungkin didapat kecuali dari seorang nabi. Salah demikian bisa dilihat ya seperti ini tadi kita sebutkan itu bisa kita lihat di Sahih Bukhari <clears throat> di kitab Manaqib seperti kisahnya tadi ya hadis Anas Malik bu ketika Ummu Sulaim mengatakan kepada ya Abu Talha sampai kemudian mereka berkenak makan kepada Nabi demikian juga para sahabat di perang Khandaq. Insyaallah bisa dilihat sendiri sampai di sini. sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.